Eh, di sini ada catatan tentang bahaya-bahaya minuman itu. Kalau kita sudah baca tadi Allah SWT mengharamkan minuman keras dari segala jenisnya, termasuk sampai toa, maaf-maaf dan lain-lainnya, maka itu pasti ada bahayanya. Apa bahayanya? Pertama, menghilangkan wibowo satu orang. Kalau orang ada kewibawaan, minum itu, dia kadang-kadang tertawa, kadang-kadang dia ngamuk-ngamuk di jalan, orang memandang dia rendah dan jatuh. Kedua, kesehatannya. Pertama-tama alat-alat pencernaannya di perut kalah. Juga bisa membuat radang-radang di leher. Dan itu homer terdiri dari spiritus dari barang yang keras. Kalau anda taruh korek, kata orang, itu komer itu sudah menyala. Naudzubillah min Lah barang menyala begitu artinya panas ya sama dengan kita minum bensin. Naudzubillah mendalih Dan itu menyebabkan radang dalam leher atau kerongkongan dan menyebabkan bisul-bisul dalam tempat makan dan usus. Dan pula menyebabkan liver modot, hati bisa membesar, membengkak. Kalau hati membengkak, itu lebih bahaya dari penyakit kuning. Sakit, membengkak dan menyebabkan itu orang tidak bisa uh, selamat kalau tidak itu membengkak. Sampai ada salah satu orang dokter dari Jerman mengatakan, tutuplah separuh dari barbar yang ada ini dan tempat minuman-minuman ini. Saya sanggup menutup separuh dari rumah-rumah sakit di Jerman. Jadi karena barbar ini rumah-rumah sakit terbuka terus. Kata dia tutupan bar, semuanya saya tutup rumah sakit semuanya. Sebab musababnya semua penyakit adalah khamr. Jadi mereka di abad modern ini secara tidak sadar atau sadar membenarkan apa yang dilarang oleh agama yang terakhir agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama mereka yang mungkin tadinya di waktu itu Babel masih orisinil, masih asli, melarang Isa al-Masih Alaihissalam melarang khamr, juga dalam wasiat ke-10 yang diturunkan atas Nabi Allah Musa menurut aturan baik eh, Taurat melarang minuman. Ten Commandment melarang minuman. Tapi Paulus mengatakan minuman boleh. Maka mereka itu sekarang bukan saja minum tapi mandi khamr. Karenanya penyakit macam-macam ada di barat. Itu kanker dan itu macam-macam itu sebab-sebabnya khamar zina. Jadi itu tidak lebih daripada apa yang dilarang oleh Allah SWT. Karenanya dan salah satu ahli tasawuf mengatakan kalau umat manusia ini lantur atas suluk yang baik menurut Nabi Muhammad SAW, barangkali tidak ada penyakit di dunia. Kecuali penyakit-penyakit enteng seperti pilek dan sebagainya. Selain itu, judi Judi membawa permusuhan. Jadi dia itu yang kalah memusuhi yang menang. Dan menang akan mencari jalan untuk melenyapkan yang kalah. Dan judi malah kadang-kadang orang itu tidak sadar. Dalam panasnya dia kepingin mau kaya cepat. Dia kira dia bisa dapat kaya. Dia tombok besar. Akhirnya dia kalah. Kalah itu dia menjual barangnya di bawah harga jadi dia banteng harga. Kalau dia sudah habis barang itu dia jual barang lagi. Dan akhirnya dia sama keluarga jauh. Dia jual alat-alat rumahnya. Kalau perlu alat-alat dapurnya dijual sampai dia dengan istrinya selesai. Anak-anaknya bercerai berayan. Berhamburan itu rumah tangga. Hanya masalahnya masalah judi kalau perlu dia jual istrinya untuk dapat sandwich buat nombok. Kalau sudah orang ketagihan, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua selamat daripada itu. Dia sudah tidak tolak-toleh. Tukang judi, tukang candu, dan khamer satu sop. Karena itu Allah SWT melarang dan mengatakan kepada kita bahwa masyarakatmu akan rusak dengan itu. Masyarakat yang paling banyak jambret adalah masyarakat masyarakat yang paling banyak kasino, kasino dan tempat-tempat permainan besar. Perampokan internasional sebabnya ya karena judi. Dan hari-hari sisa hari-hari di dunia ini akan kian hari kian menampakkan hikmah-hikmah Al-Quran dan sesuainya dia dengan ilmu kesehatan, ilmu kemasyarakatan dan sebagainya.